selalu berpikir bagaimana memerdekakan dirinya dari api neraka. Terlebihnya manusia yang namanya manusia tak pernah lepas dari dosa dan dosa. Tak pernah di antara kita yang yang berani berkata, hari ini saya tidak pernah berbuat dosa. Tapi bisa seseorang satu hari dia tidak berbuat ketaatan. Tapi untuk mengatakan saya hari ini tidak berbuat dosa amat sulit sekali. Karena manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hawa nafsu manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syahwat. Dan dua perkara ini sering kali menyeret seorang hamba kepada perbuatan dosa. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu, hawa nafsu itu selalu menyuruh manusia kepada keburukan. Ya Allah. Seorang mukmin akhi, yang menjadi pikiran dia adalah dosanya. Ia tak pernah memikirkan dosa orang lain. Karena ia tidak akan dihisap oleh Allah. Ia tidak akan dihisap oleh Allah tentang dosa orang lain. Allah berfirman laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tus'aluna an ashabil jahil. Jiwa akan mendapatkan apa yang akan dibalaskan untuknya dan kalian pun semua masing-masing akan mendapatkan balasannya. Buat apa kita sibuk memikirkan dosa orang lain? Seorang mukmin yang dia pikirkanlah dosa dirinya. Bukan berarti kita tidak mengingkari kemungkaran orang yang melakukan kemungkaran, bukan berarti itu. Tapi ketika seorang hamba yang dia pikirkanlah dosa dan dosa dirinya, itu akan menjadikan hatinya itu senantiasa dekat kepada Allah. Orang yang senantiasa memikirkan dosa dan dosa, dia tidak akan pernah wallahi, dia tidak akan pernah takabur. Dia tidak akan pernah sombong. Antum lihat iblis Allah. Iblis lalu yang dia perhatikan terhadap dirinya Kelebihannya. Iblis sebelum diciptakannya Adam diberikan oleh Allah berbagai macam kelebihan-kelebihan. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Selain iblis terkena penyakit dengki, ia pun sombong dengan kelebihannya. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan ia dari tanah. Akhi Allah. Karena dosa, ya akhi, memberikan dampak negatif yang sangat luar biasa tidak baik. Dan kehidupan seorang hamba. Kalaulah tidak ada dampak dosa kecuali satu misalnya, yaitu terhalang hatinya kepada Allah, terhalang hatinya untuk mentaati Allah, itu sudah subuh cukup untuk sebagai balasan dosa yang paling berat. Oleh karena itu ya, orang yang banyak berbuat dosa, hatinya terhalang dari Allah Subhanahu wa Coba dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir idza da'akum lima yuhyikum alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, sahutlah panggilan Allah dan Rasulnya. Apabila Allah dan Rasulnya memanggil kalian kepada sesuatu yang bisa menghidupkan hati kalian. Lalu Allah mengingatkan sekaligus mengancam. Wa'lamu ketahuilah. Anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah lah yang mampu untuk menghilang, menghalangi antara hamba dan hatinya. Artinya Allah yang menjadikan hati kalian akan terhalang Bila kalian tidak menyambut panggilan Allah dan Rasulnya Bila kalian tidak segera mempraktekkan panggilan Allah dan Rasulnya Niscaya hati kalian akan terhalang dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal Maka dari itu Akhi Azakumullah Orang yang melakukan dosa, dosa dan dosa Hatinya terkadang tidak lagi merasakan sakitnya dosa Ya, ketika antum sehat badan antum, terus terkena penyakit flu dan pilek. kerasan, Pusing, demam. Kenapa antum merasakan pusing dan demam? Karena sebelumnya antum sehat badannya. Ketika hati kita sehat, kita masih bisa merasakan sakitnya maksiat ke dalam hati kita. Ketika kita berbuat maksiat, hati kita gelisah, tidak tenang, tidak tentera. Kenapa? Karena hati kita masih bening. Oleh karena itu seorang sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah tentang hakikat kebaikan dan keburukan, apa kata Rasulullah? Istatif albab. Coba minta fatwa hati itu. Fa'innal birra matma'anna ilahin nafs. Matma'annat ilahin nafs. Matma'anna ilahin qalb. Karena kebenaran albir itu kata Rasulullah yang membuat jiwamu tenteram dan hatimu tenang. Wal ithmu ma haqa fi sadr wa taraddada fil qalb. Dan dosa itu sesuatu yang membuat hati tidak apa? Tidak tenteram, tidak tenang. Orang yang hatinya masih bening, masih sehat, sedikit maksiat masuk ke dalam hatinya, ia akan merasakannya. Tapi ketika hati itu telah kelam. Hati itu telah terbiasa dengan dosa dan maksiat. Hati itu sudah tidak lagi menerima cahaya iman dan hidayah. Ia tidak lagi merasakan sakitnya maksiat. Sebagaimana seorang penyair Arab mengatakan, "Mali lima jitin ilam Mayat kalau ditucuk susuk dia sudah tidak bisa merasakan apa? Sakitnya." Antum tusuk mayat itu. Apa dia mengerang? Apa dia merasa sakit? Tidak. Demikian pula hati apabila telah mati. Apakah dia merasakan tusukan sakitnya tusukan maksiat? Tidak. Ikhwatul Islam, Allah. Bagi seorang mukmin kehidupan hati itu segala-galanya. Di dunia ini surga itu di hati kita. Ya. Banyak orang yang memiliki surga dunia berupa harta, berupa kedudukan, tapi hatinya hitam, ia tidak bahagia. Hatinya hitam, ia tidak pernah merasakan ketentraman dan kebahagiaan. Tapi berapa banyak orang yang tidur di, di emper jalan, tapi karena ia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dia bahagia. Makanya surganya seorang mukmin di dunia adalah di hatinya. Karena ia adalah tempat iman Ia adalah tempat tawakal Ia adalah tempat cinta kepada Rabbul Izzati wal Jalal Maka kalau ternyata hati itu dihitamkan oleh dosa Buat apalah dia hidup di dunia Ia tidak akan pernah merasakan kenikmatan Yang abadi tentu nanti dalam kehidupan akhirat akhir Islam azakumullah Disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah bahwa Rasulullah Wasallam bersabda, Inna lillahi fil ardi aniya." Sesungguhnya Allah memiliki bejana-bejana di muka bumi ini. Allah memiliki bejana-bejana di muka bumi ini. Antum tahu apa itu bejana Allah? Kata Rasulullah, wa inna aniyatallah kulubul mu'minin. Dan sesungguhnya bejana Allah adalah hatinya orang-orang yang beriman. Bejana untuk menampung apa, akhi? Bejana untuk menampung iman dan ilmu. Bejana untuk menampung hikmah. Apabila bejana ini kita isi dengan dosa, maka ilmu itu akan pergi. Hikmah dan iman pun akan segera redup dalam hati kita. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ketika mengadukan buruknya hafalan beliau kepada buruknya wakil. Beliau berkata, beliau bersyair, syakautu ila waki'in su'a hifzi. Aku mengadu kepada wakil tentang buruknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka ia membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Fa Fa'inna innallahi nurun wa nurullahi la yudhalil asih dan ia mengabarkan bahwa ilmu Allah adalah cahaya. Sedangkan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Maka apabila cahaya itu telah redup dalam hati-hati kita ya akal Islam. Akibat daripada maksiat, maksiat, maksiat. Ia tidak lagi merasakan nikmatnya berzikir kepada Allah. Ia tidak akan lagi merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah. Dia tidak akan lagi bisa merasakan kenikmatan mentaati Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Bahkan bagi dia ketaatan itu hanyalah beban. Ya Allah. Makanya akal Islam azakumullah orang yang hatinya dihitamkan oleh dosa dan maksiat. Hatinya sudah tidak lagi mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Disebutkan dalam hadis yang dipakai oleh Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu orangul fitan ala qulubi nanti fitnah akan ditampakkan ke hati kita ke ardil hasiri udan udan seperti tikar yang disalin dijalin seutas demi seutas Fa'iyu qalbin ushriba wa asyrabaha hati mana saja yang menerima fitnah itu Nukitat fi qalbi nuktatun bayda. Maka akan diberikan padanya gorisan hitam. Wa ayyu qalbin angkaroha kata Rasulullah dan hati mana saja yang mengingkarinya. Nukitat fi qalbi nuktatun bayda. Eh, nuktatun bayda. Hati mana saja yang mengingkari fitnah itu, maka akan diberikan pada hati tersebut gorisan putih. Hatta tasira qalbain. Sehingga nanti kata Rasulullah hati menjadi dua Qalbun aswad murban, kalquz mujakhian la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma min hawa. Yang pertama hati yang hitam kelam. Tidak lagi ia bisa mengenal yang ma'ruf, tidak lagi ia bisa mengenal yang mungkar kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Wal akhar sementara hati yang kedua abyad, ia hati yang putih. mada mati samawati wal ard selama langit dan bumi masih ada. Coba tanya kepada diri kita, kita mau mendapatkan yang mana? Akankah kita ingin mendapatkan hati kita menjadi hitam kelam? Hati yang sudah tak lagi mengenal mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Hasan al-Basri berkata, tanda fitnah telah masuk ke hati Anda. Apa tandanya? engkau menganggap halal yang sebelumnya engkau pandang haram. Tadinya Anda melihat haram, tapi karena kita terbiasa dengan yang haram, akhirnya apa? Kita menganggap boleh-boleh saja. Berarti akal Islam ma'azakumullah fitnah itu sudah masuk ke dalam hati kita. Mungkin antum Pertama, ya, ketika melihat akhwat yang cantik di jalan, segera menundukkan pandangan, masya Allah, astagfirullah, Alhamdulillah, hati antum masih mengingkari. Tapi kalau lama-lama malah jelalatan ya. Setiap ada perempuan cantik, wih cantik, wih cantik. Berarti ketahuilah hati antum sudah terkena fitnah. Fitnah berarti sudah masuk ke hati kita, Ketika untuk mendengar musik misalnya, pertama untuk mengingkari Tapi karena saking seringnya, seringnya, seringnya, akhirnya antum terbiasa. Tidak lagi hati kita mengingkari. Berarti fitnah sudah masuk ke dalam hati kita. Dosa sudah bertengger ke dalam hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi Sementara kita hidup di Indonesia ini Pak sudah setiap hari terbiasa dengan adanya apa? Fitnah. Wanita yang telanjang di mana-mana, maksiat adanya di mana-mana, sehingga akhirnya hati kita sudah tidak mengingkari lagi. Mungkin di awal kita panas, kita tidak ridho, tapi kemudian kan sudah kebiasaan, hati kita sudah tidak mengingkari lagi. Padahal kata Rasulullah, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." فإن لم يستطع فبلسانه yastati fa يستطع فبقلبه وذلك أضعف iman dalam satu riwayat وليس وراء ذلك min iman siapa yang melihat kemungkaran hendaklah ia merubah dengan tangannya jika ia tidak mampu hendaklah ia merubah dengan apa lisannya bila ia tidak mampu hendaklah ia rubah dengan hatinya dan itu selemah lemahnya iman dalam satu riwayat apa dan tidak ada di belakang itu keimanan lagi. Berarti kalau hati kita sudah tidak mengingkari kemungkaran, akhi, berarti yang ada di dalam hati kita maksiat. La haula wala quwata illa billah. Kalau begitu berat sekali Ustaz di zaman sekarang. Antum naik angkot di depan makhluk halus. Antum naik kereta, antum naik bis, antum naik pesawat, tapi kenapa hati kita biasa-biasa saja? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Ini yang kita khawatirkan sebetulnya. Kalau kita terkena penyakit badan, kita merasakan, iya kan? Tapi terkadang ketika kita terkena penyakit hati, kita tidak merasakannya. Allahu musta'an wa anitikalam akal Islam a'azakumullah. Ikhwata Islam azakumullah. Terlebih Ibnu Abbas mengingatkan akan dampak-dampak buruk dari maksiat yang luar biasa. Kata beliau, "Ya sahibah dam, wahai pelaku dosa, ihzar minad dam, hati-hatilah dari dosamu itu. Fa inna ma wara'a dam akbar minad dam." Karena yang di belakang dosa lebih berat dari dosa. Apa itu di belakang dosa? Apa yang di belakang dosa yang lebih berat daripada dosa apa? Kata beliau, ketika kamu tidak merasa malu berbuat dosa, padahal orang-orang melihat kamu berbuat dosa, itu lebih berat daripada dosa. Ketika kamu tertawa senang dengan dosa, itu sendiri lebih berat daripada dosa. Ketika kamu sedih karena terluput dari dosa, itu sendiri lebih berat daripada dosa. Ketika kamu merasa takut apabila ada angin yang bisa membuka tiraimu karena takut ketahuan orang, itu sendiri lebih besar daripada dosa. Karena kamu lebih takut kepada angin daripada kepada Allah Rabbul Izzati wal Iya, ngeri. Iya. Ketika antum berbuat maksiat, istri antum masuk, ush, takut. Tapi sama Allah nggak takut. Ini sendiri sudah lebih besar daripada dosa kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Kita sering tidak merasakan itu ya. Bukankah disebutkan dalam Abu Dawud Rasul kita yang mulia alaihi wasallam bersabda apa? Sayyuta rajulun min ummati. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki dari umatku kata Rasulullah. Dia datang akan apa jaab ya, dia membawa pahala-pahala amsal jibal tuhan Masya Allah. Sebesar-besar gunung tuhan dia pahalanya besar, Pak. Tapi apa yang terjadi kata Rasulullah? Allah hancur leburkan tuh dosa, pahala-pahalanya itu dihancurkan tuh. Maka apa, apa kata para sahabat Hai Rasulullah? Mengerikan apa rugi sekali orang itu. Siapa mereka Hai ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Hum kaumun ya'khuduna minan lail kama ta'khudun mereka suatu kaum yang mengambil malam sebagaimana kalian mengambil malam. Walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka adalah suatu kaum yang apabila mereka bersendirian dengan keharaman Allah, mereka berani untuk apa? Melanggarnya. Mengapa Rasulullah menyebutkan tentang sifat orang ini bahwa kalau dia sedang bersendirian dia berani melanggar itu menunjukkan dia tidak takut kepada Allah. Dia takutnya hanya kepada manusia, akhir. Dia tidak ada sama sekali takut kepada Allah sebab kalau dia takut kepada Allah, walaupun dia sendirian, dia akan takut kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Subhanallah. Ternyata di belakang dosa ada yang lebih besar daripada dosa. Ketika kita tidak merasa malu, orang-orang melihat kita berbuat dosa kata Ibn Abbas, itu lebih berat daripada dosa. Subhanallah, ikhwata Islam, azakumullah. Dosa selalu membawa kesialan kepada hamba di dunia dan di akhirat. Di dunia kesialan kesolehan, kesialan dosa banyak, Pak. Di antaranya dosa bisa menyebabkan seorang terhalang dari rezeki. Di antaranya dosa bisa menyebabkan seorang hamba ditimpa berbagai macam penyakit dan adab. Di antaranya dosa yang ini lebih berat lagi. Bisa menyebabkan dia diulur oleh Allah oleh Allah dengan berbagai macam kesenangan. Ini lebih berat, Pak. Ada orang berbuat dosa. Setelah berbuat dosa kok rezekinya tambah banyak ya berbuat dosa lagi, tambah lagi rezekinya. Semakin banyak berbuat dosa, rezekinya tambah banyak. Akhirnya dia berpikir, mungkin Allah ridho kepada saya. Mungkin Allah mencintai saya. Ada seorang ikhwan, ikhwan dan ngaji, alhamdulillah. Dia cerita ke saya tentang kehidupan rumah tangganya. Ustaz, istri saya itu gimana ya Ustaz ya? Gak bisa, gak mau sholat, nggak mau pakai jilbab susah saya suruh susah pernah kemarin saya suruh terakhir itu kamu kenapa sih nggak mau pakai jilbab nggak mau sholat apa kata dia kamu rajin sholat rajin ngaji usaha kamu tambah susah saya yang nggak sholat nggak nggak pakai jilbab usaha saya tambah maju itu kan bukti Allah ridho kepada saya dan tidak ridho sama kamu. Masya Allah. Padahal disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa kata kata Rasulullah Sallam, "Idza ra'aita Allah a'ta lil 'abdi ma ahabba min ad-dunya fa inna ma huwa istidraj." Iqra in syi'ta. Qala Allah Ta'ala, "Falamma nasu ma dhukiru bih فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا idza بما أوتوا أخذناهم بطة وهم لا la faidahum mublisun. Kata Rasulullah, apabila kamu melihat Allah memberikan kepada hamba apa yang dia inginkan dalam kehidupan dunia, wahwa mukimun ala maksiati, sementara ia terus-menerus berbuat dosa, maka sesungguhnya itu adalah istidraj, diulur oleh Allah supaya tambah banyak dosanya. Kemudian Rasul bersabda, bacalah kalau kalian mau firman Allah. Falamma nasu ma Ketika mereka meninggalkan peringatan yang diperingatkan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli Kami bukakan pintu-pintu kesenangan. Hatta idza farihu sehingga apabila mereka telah bergembira dengannya, akhadnahum baghtah maka kami pun sekonyong-konyong menimpakan adab kepada dia. Allah selamat walafiat ya. Kalau kita berdosa tapi masih diberikan oleh Allah apa namanya adab di dunia masih mending pak. Mending. Kenapa dalam ayat Tabrani kata Rasulullah? Idza aradallahu bi amdin khaira apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ajalahul uqubata fid dunia. Allah akan percepat sanksinya di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarra, tapi kalau Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, amsaka dzambih. Allah akan biarkan ia dengan dosanya. Hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah, sampai Allah balas semuanya nanti pada hari kiamat. Innalillahi. Makanya akhi, kalau kita sudah berbuat dosa tiba-tiba kita kena bencana, kena musibah, ucapkan alhamdulillah ada seorang laki-laki disebutkan dalam sebuah riwayat di dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lainnya ya dan saya kena Syekh Al-Bani Allah ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah menggoda seorang akhwat karena akhwat ini sahabiat ini tadinya memang bekas pelacur waktu zaman jahiliyahnya digodanya ya kemudian si wanita ini berkata mah Jangan begitu. Inna Allah qad bil Islam. Allah sudah mendatangkan kita Islam dan menghilangkan dari kita kesyirikan. Mendengar itu si laki-laki ini pun segera sadar. Ya, akhirnya dia pun meninggalkan si, si wanita tadi. Tapi apa yang terjadi? Rupanya dia menengok lagi ke si perempuan tadi. Sambil menengok jalan gitu kan. Pas dia menengok lagi, tahu-tahu tembok jedor. Aduh, Ya. Akhirnya dia mengadu ke Rasulullah, menceritakan tentang, tentang perihal itu kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Anta abdun aradallah bika khairan. Kamu hamba yang Allah inginkan kebaikan buat kamu. Kenapa? Ketika kamu sudah berbuat maksiat, tiba-tiba kamu tertimpa musibah. Ya, kejedot kepalanya, sakit, itu menggugurkan dosa dia. Tapi jangan sekali-kali minta apa kepada Allah begini, ya Allah percepatlah adab saya di dunia ya Allah. Jangan Pak. Karena kita belum tentu kuat loh Pak. Dalam riat Muslim, ya Rasulullah SAW pernah mengunjungi seorang sahabat yang sakitnya lama sampai kurus kering. Kemudian Rasulullah pun mengunjunginya. Rasulullah bersabda, La'allaka sa'alta Allah syai'a. Barangkali kamu pernah minta kepada Allah sesuatu? Betul, ya, hey, eh, Rasulullah. Apa permohonanmu kepada kepada Allah? Aku dahulu memohon begini ya Allah, semua azab yang engkau hendak timpakan di akhirat, tolong timpakan kepadaku sekarang di dunia. Apa kata Rasulullah? Subhanallah. Inna kalantubi tufiqa Kamu tidak akan mampu itu. Ala takul, kenapa kamu tidak ucapkan begini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya si, si, si sahabat ini pun mengucapkan tadi Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tak lama kemudian sembuh. Masya Allah, kepada Islam, azakumullah. Jadi, Afi, dosa selalu membuat orang sia, Sementara ketaatan memberikan kepada kita keberkahan dalam kehidupan. Ada sebuah cerita yang menarik seorang ulama yang usianya sudah tua 90 lebih. Tapi badannya masih kuat dan tegap. Ya ketika ia berlayar sesampainya di daratan dia loncat dari perahu itu. Lalu ditanya, "Hai hey, fulan, kok kamu sudah tua tapi badanmu semua masih kuat sih? Kata dia, ini badanku waktu aku masih muda aku pelihara dari maksiat. Sekarang ketika aku sudah tua Allah pelihara badanku. Nanti yang sering sakit-sakitan meko ya, saya. <laughs> ya belum tentu juga. Ya. Karena terkadang dalam satu riwayat Imam Ahmad apabila Allah menginginkan derajat yang tinggi bagi seorang hamba, tapi ternyata amalannya nggak sampai. Maka apa yang terjadi kata Rasulullah Allah berikan musibah kepada dia. Musibah, musibah, musibah sampai kepada derajat yang telah Allah tentukan dari derajat yang tinggi tersebut akhir Islam. Islam Yang jelas dosa selalu memberikan kesialan. Iya. Dosa selalu memberikan kerugian. Ada seorang sahabat ada kan seorang tabiin bercerita, saya lupa antara Abdullah bin Mubarak atau Muhammad bin Anu munqadir antara dua orang ini. Tapi lebih kuat kepada Abdullah bin Mubarak. Dia pernah bercerita bahwa saya pernah berdagang, berbisnis, kemudian ditipu. Akhirnya ludes sehingga hutangnya banyak, ditangkap di penjara. Akhirnya dia baru ingat, rupanya 20 tahun yang lalu dia pernah meledek temannya yang bangkrut. Ya. Kemudian Abdullah bin Barak berkata, ini semua akibat kesialan dosa. Dulu 20 tahun yang lalu saya pernah meledek teman saya, hei bangkrut. Sekarang aku yang kena bangkrut. Ya. Bayangkan hanya ucapan meledek orang saja, hai hey bangkrut, ternyata Allah balas nanti suatu ketika. Kita tidak tahu kapan Allah balas itu dosa. Hanya Allah yang maha tahu ikhwata ya Islam azakumullah. Maka dari itu hati-hatilah dari dosa ya. Nah, karena hidup manusia terutama kita di akhir zaman ini sulit sekali lepas dari dosa. Sulit sekali Pak, sulit sekali. Karena dosa bertebaran di mana-mana. Kecuali kalau antum kerjaannya di rumah, baca buku, itulah Tapi sulit sekali karena atau kita semua harus cari nafkah ya kan? Kita semua harus keluar. Ada yang pergi ke pasar, ada yang pergi ke kantor, ada yang pergi ke berbagai macam tempat. Ya. Di jalan dosa, maksiat di mana-mana. Fitnah di mana-mana. Sulit sekali. Maka yang kita pikirkan di zaman sekarang adalah bagaimana mencari penebur penebus-penebus dosa kita. Apa yang bisa meleburkan dosa-dosa kita. Dan subhanallah ini adalah merupakan kasih sayang Allah kepada kita hamba-hambanya. Allah sayang kepada kaum mukminin karena Allah Maha tahu hamba-hamba manusia itu tidak lepas dari dosa. Tidak antum, tidak saya. Semuanya tidak lepas dari dosa. Maka dari itu akal Islam Allah. kita butuh kepada amalan-amalan penebus dosa dan subhanallah ternyata yang menjadi perbincangan para malaikat yang ada di langit adalah amalan penebus dosa. Sebutkan dalam hadis yang dikutip Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyebutkan tentang mimpinya. Kata Rasulullah, Ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin. Aku bermimpi bertemu dengan Allah dalam bentuk yang sangat indah. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, Ya Muhammad, Atadri fima yakhtasimu fihi malaul a'la. Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan, dipersengketakan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, adri, aku tidak tahu ya Allah. lalu Allah pun meletakkan telapak tangannya di pundakku sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku kata Rasulullah. Faqala li, lalu Allah berfirman lagi kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Tahukah kamu apa yang sedang dipersengketakan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, "Na'am, adri." Na'am, ya, aku tahu ya Allah. Fil kafarati wa darajat. Tentang amalan-amalan yang bisa menebus dosa, melebur dosa dan amalan-amalan yang mengangkat derajat. Rupanya ini Pak yang menjadi perbincangan malaikat yang ada di langit. Malaikat yang ada di langit nggak pernah memperbincangkan tentang pilpres, nggak pernah. Iya. Malaikat di langit tidak pernah memperbincangkan tentang urusan-urusan dunia. Mereka memperbincangkan ternyata amalan, amalan yang bisa menggugurkan dosa dan amalan yang bisa mengangkat apa? Derajat luar biasa. Kenapa kita kaum mukminin pun tidak seperti malaikat, tidak berusaha menyerupai malaikat? Yang kita pikirkan adalah apa amalan yang bisa menebus dosa-dosa saya? Ikhwat Islam azakumullah ternyata dalam Al-Qur'an dan hadis banyak sekali amalan-amalan yang bisa menebus dosa-dosa kita. Iya. Di antaranya yang pertama taubat. Dan ini syarat mutlak seseorang untuk diberikan ampunan oleh Allah. Taubat hukumnya fardu ain kata para ulama. Dan taubat hukumnya fauri harus segera mungkin. Tidak boleh diundur-undur. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Namun apa taubat? Apa syarat? Imam Nawawi mengatakan syarat taubat berapa? Tiga. Yang pertama apa? an menyesal. Baik. Apa tanda seseorang menyesal? Ada tandanya, Pak. Orang yang menyesal tandanya bila ia mengingat maksiatnya itu dia merasa malu. Kalau ada orang yang mengingatkan maksiatnya, ia merasa risih. Itu tanda dia menyesal. Tapi kalau dia dengan bangganya mengatakan, saya dulu pernah mabuk-mabukan. Dengan bangganya dia berkata, saya dulu pernah jadi preman. Bagaimana akan disebut menyesal? Memang menceritakan maksiat ataupun masa kelam kita dahulu pada asalnya tidak boleh. Kecuali kalau di sana ada maslahat yang lebih besar, seperti yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik dan tiga orang yang dihajar oleh Rasulullah SAW selama 50 hari namanya. Iya. Ikhwata Islam azakumullah. Yang kedua syaratnya apa? Al-iqla'u 'anil dzambi. Meninggalkan dosa sama sekali. Yang ketiga syaratnya apa? Al-azmu ala alla ya'uda udah Ber, apa namanya? Bers, uh, berniat kuat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Harus ada niat kuat, Pak. Kalau saya berkata, aduh saya menyesal. Tapi terbetik di hati kalau ada kesempatan mau baik lagi. Belum tahu pak. Atau masih memikirkan dan hayal akan adanya dosa yang telah kita lakukan itu belum taubat namanya Pak. Ya. Ikhwat Islam azakumullah. Malaikat antum tahu malaikat apa yang tugasnya mendoakan orang yang bertaubat? Ada yang tahu? Malaikat apa yang tugasnya mendoakan orang yang bertobat? Enggak ada yang tahu. Malaikat terbesar yang Allah pernah ciptakan apa? malaikat pemikul arash. Mereka pemikul arash, antum tahu bagaimana besarnya mereka pemikul arash? Kata Rasulullah, "Udzai udzan udzina li an uhadditsakum an hamatil arash." Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan kepada kalian bagaimana besarnya malaikat pemikul arash. Ma bah ma baina syahmati udhunahi ila atiqi masir 700 am. Jarak antara daging telinganya dengan pundaknya 700 tahun perjalanan. Malaikat pemikul arsh Ternyata tugasnya memohonkan ampunan untuk orang yang bertaubat. Allah Allah berfirman dalam surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat 5. Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim waqihim sayyi'at. Dan malaikat-malaikat yang memikul arash dan malaikat yang ada di sekitar arash antum tahu semakin dekat malaikat kepada Allah semakin mulia malaikat yang ada di sekitar arash itu malaikat yang paling mulia malaikat yang memikul arash itu malaikat yang sangat mulia ternyata Ya Allah mengatakan apa? Alladzina yahmiluna al-'arsy. Dan malaikat-malaikat yang memukul 'arsy. Wa man haulah dan malaikat yang ada di sekitar 'arsy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih, memuji Rabbnya dan beriman kepadanya dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Seraya berkata, wahai Rabb kami, sangat luas ilmu dan rahmatmu Ampunilah orang-orang yang bertaubat di antara mereka dan selalu mengikuti jalanmu. Masya Allah. Orang yang bertaubat ternyata didoakan oleh malaikat yang sangat mulia. Malaikat yang sangat dekat kepada Allah. Malaikat pemikul arash, malaikat yang sangat besar. Bayangkan, tidakkah kita menjadi orang-orang yang ingin didoakan oleh mereka? Ya. Bahkan taubat itu sendiri akhir membuat Allah gembira. Taubat itu membuat kita membuat Allah gembira. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW, Lallahu farohan farahan bitaubati abdihi. Allah lebih gembira dengan taubat hambanya kepada Allah. Min ahadikum ala rahilatih. Daripada seseorang yang berada di mana? Ya ma'arahilatihi. Yang bersama dengan untanya yang penuh dengan makanan dan minuman. Di sebuah padang pasir yang tidak ada Tidak ada kehidupan. Lalu kemudian ketika ia istirahat tidur di bawah sebuah pohon, lalu ia bangun ternyata untanya pergi entah kemana. Dicarinya ke sana kemari, tidak bertemu juga. Akhirnya ia kembali ke pohon tersebut siap-siap untuk mati. Ketika ia membuka matanya, tiba-tiba untanya sudah ada di, di pinggirnya. Dipegang, dipegangnya unta tersebut lalu ia berkata ya Allah engkau hambaku aku Tuhanmu salah saking gembiranya Kata, kata Rasulullah, Allah lebih, lebih gembira daripada siang tersebut. Tidakkah kita ingin menggembirakan Allah ya? Tidakkah kita ingin membuat Allah gembira kepada kita? Dengan cara apa? Dengan cara taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azakumullah. Ini yang pertama yang bisa melebur dosa kita. Yang kedua, dan ini merupakan syarat. Bahkan yang paling agungnya. Apa itu? Mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Ini sababun akdom, sebab yang paling besar. Sebab yang paling besar mendapatkan ampunan dari Allah yaitu mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Hadis-hadisnya banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun mengampuni dosa yang lebih rendah dari dari syirik. Bagaimana kalau dia tidak mempersekutukan Allah dan tidak melakukan dosa yang lebih rendah dari kesyirikan? Tentu lebih kuat lagi untuk mendapatkan ampunan. Di antaranya hadis yang dikeluarkan Tirmidzi Hadis ini adalah hadis kutsi di mana Allah Taala berfirman, "Ya bna Adam, inna kalau ataitani bi qurabil ardi khataya." Hai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, summa laqitani, kemudian kamu bertemu denganku yaitu meninggal dunia, la tushrik bi syai'a. Dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, la ataitu kabir qurabihal maghfirah aku akan datang dengan membawa ampunan sepenuh bumi juga. Allah Bila kita meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah, Allah akan datang membawa sepenuh bumi ampunan. Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya dan hadisnya sahih dengan syawahid-syawahidnya juga. Kata Rasulullah yusahu birajulin yawmal qiyamah amamal khalaiq nanti akan ada seorang laki-laki yang akan dipanggil pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. tis'atun wa si Jinlan Lalu akan diperlihatkan kepadanya 99 catatan. Kullu sijillin dan basar. Setiap catatannya sejauh mata memandang. Di sini dosa. Lalu Allah berfirman kepada si hamba. Atun kiru Apakah kamu mengingkari dosa-dosamu ini ya Maha Siapa berkata tidak ya Allah? kekata kekatabatil hafidhun Atau malaikat yang mencatat amalanmu telah menggolimimu Siapa berkata tidak ya Allah? ta'udur Atau kamu punya alasan Siapa berkata lagi tidak ya Siapa ini sudah yakin akan dilemparkan dalam api neraka Maka Allah berfirman Bala innalaka indana hasanah Ya kamu memiliki sebuah kebaikan di sisi kami. Fatukhraju lahu bitaqah, dikeluarkan sebuah kartu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa si hamba berkata, ya Rob, mahadil sijillat, mahadil bitaqah. Apa ya, apa hebatnya kartu ini dibandingkan dengan 99 catatan itu. Allah berfirman, inna la kamu tidak dizalimi. Kalau kemudian dibawalah timbangan. Kartu disimpan dalam satu neraca dan 99 catatan disimpan dalam neraca yang lain. Berat kartunya. Allah ampuni dosa. Bapak. Kasihan baik yang berdiri pada maju nah Bapak. Maju. Teman-teman maju. Kemudian nanti yang ketiga amalan penebus dosa. Sholat. Sholat itu melebur dosa-dosa kita. Kata Rasulullah, Inna kalantas tasjuda sajdatan lillah. Illa rafa Allah bika darajah. Wahubbat angka biha khafi'ah. Tidaklah kau sujud sekali sujud saja kepada Allah. Kecuali Allah akan angkat satu derajat dan Allah akan gugurkan satu dosa dan Allah tuliskan untukmu satu kebaikan. Sebab dalam hadis juga yang disahihkan oleh Syekh al seorang hamba apabila pama majusolli berdiri sholat, maka dosanya disimpan di mana? Kepalanya. Ketika ia ruku, dosanya guguran. Ketika ia sami Allah liman hamida, disimpan lagi dosanya di mana? Kepalanya. Ketika ia sujud, berkuburan lagi. Subhanallah. Hanya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk banyak memperbanyak sholat. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa amalan yang paling utama di sisi Allah sholat. Ya. Ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah bersabda kepada sahabat itu, Sal, silakan minta. Apa kata sahabat ini? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta agar aku bisa menjadi temanmu di surga. Kata Rasulullah Allah waradzalik, apa tidak ada lain permintaannya? Kata Rasulullah, wadah, eh, ya kata orang sahabat ini, itu saja permintaanku. Apa kata Rasulullah? Ta'inni ala nafsika pratis sujud. Kalau begitu bantu aku terhadap dirimu untuk banyak sujud, maksudnya banyak so sholat. Memperbanyak sholat pak. Antum pernah tidak pak? naik pesawat atau naik mobil sambil naik pesawat naik mobil antum sholat karena sholat sunnah dahulu Rasulullah SAW itu pak kalau beliau naik apa naik kendaraan gitu beliau memperbanyak sholat sunnah di atas kendaraan Ibnu Umar juga melakukan begitu nah antum misalnya di pesawat antum misalnya di mobil atau di kereta daripada antum bengang bengong sini situ mendingan antum sholat sambil duduk nggak masalah memperbanyak sholat ya masya Allah ikhwat Islam Allah kemudian diantara amalan lain yang bisa menguburkan dosa sodakoh zakat dan selat dan yang lainnya itu masuk sodakoh ini berdasarkan hadis yang dikutip Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda, As-sadaqah tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'unna. Sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana air bisa memadamkan apa? Api. Masya Allah. Banyak bersodakoh. Kalau bisa kita bersedekah setiap hari, Alhamdulillah. Karena Rasulullah mengabarkan bahwa setiap hari ada dua mereka turun Malaikat yang pertama mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah berikan ganti kepada orang yang berinfak. Dan yang satu lagi berkata Allahumma a'ti munfiqan talafa. Ya Allah berikan kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya. Artinya pelit. Kalau antum bisa setiap hari sedekah, alhamdulillah. Sebagian sebagian salafus salafun soleh Pak, ada yang setiap hari sedekah walaupun cuma dengan apa? Terigu walaupun juga dengan sebutir kurma. Kalau antum bisa cuma seribu perak nggak masalah. Tiap hari tapi, masya Allah, luar biasa. Dan itu bisa memadamkan, ya. Dalam satu riwayat bahwa sodako itu bisa memadamkan ke, apa namanya kemurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan nanti pada hari kiamat seseorang akan dibawa naungan sedekahnya. Ya, tahtaldir di sodakotihi kata Rasulullah nanti pada hari kiamat seorang hamba akan berada di bawah naungan sedekahnya. Masya Allah namun Pak, Bapak tahu tidak kenapa Rasulullah SAW sodakohnya lebih banyak di bulan Ramadan? Ada sebuah rahasia. Mengapa Rasulullah SAW sedekahnya banyak di bulan Ramadan, Bapak sekalian? Ibnu Rajab memberikan sebuah rahasia. Sedekah. saudara itu memadamkan dosa. Ya kan? Sedangkan puasa junnatun tajunnu bihal abdu minan nar. Ia adalah tameng yang bisa menamangi menamangi seorang hamba dari api neraka. Bayangkan kalau antum punya tameng tapi nggak punya pemadam gimana? Atau punya pemadam tapi nggak punya tameng? Tapi kalau antum punya pemadam, punya tameng, maka kata Ibnu Rajab, ini lebih kuat lagi untuk memadamkan api neraka. Ini lebih kuat lagi menyelamatkan seorang hamba dari api api neraka. Makanya subhanallah akal Islam di saat antum sedang berpuasa, di saat itu antum banyaknya sedekah. Kenapa? Karena antum telah mengumpulkan dua amal ibadah yang luar biasa yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari api neraka. Ya Ikhwatul Islam di antaranya banyak berzikir zikir kita menguburkan dosa. Antum berucap subhanallah. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan subhanallah diangkat untuknya ya dituliskan untuknya 20 kebaikan dan digugurkan darinya 20 dosa. Siapa yang mengucapkan Allahu Akbar ditulis untuknya 20 kebaikan, digugurkan darinya 20 dosa. Siapa yang mengucapkan La ilaha illallah Dituliskan untuknya 20 kebaikan Dan digugurkan darinya 20 dosa Siapa yang mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dituliskan untuknya 30 kebaikan Dan digugurkan darinya 30 dosa Masya Saya mau tanya sama Antum Ucapan tadi mudah apa tidak? Mudah. Apa susahnya sih sambil kita duduk Subhanallah Iya. Apa susahnya sih sambil antum nyetir? Subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah. Allah. Apa susahnya sih antum sambil kerja sementara lisan antum basah dengan zikir kepada Allah? Masya Allah, akhi. Ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad katurat. Syariat Islam sudah banyak, hai ya Rasulullah fa'amrun fa'amurni bi amrin faslin wala tuksir alai tapi tolong hai Rasulullah berikan kepada saya satu perintah saja atas syabda tubih yang aku bisa pegang tapi jangan banyak-banyak lihat sahabat ini berkata kepada Rasulullah Hai Rasulullah syariat Islam sudah terlalu banyak berikan aku satu perintah saja yang aku bisa pegang tapi jangan banyak-banyak. Apa kata Rasulullah? La yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Senantiasa lidahmu basah dengan berzikir kepada Allah. Masya Allah. Indah sekali Pak ketika bibir kita dihiasi dengan zikir Pak. Indah sekali hati kita apa ketika hati kita senantiasa tak lepas dari berzikir dan berzikir kepada Allah sampai-sampai kalau kita marah pun juga zikir isinya. Antum marah sama istri atau anak antum bilang Allah ya yahdi. Masya Allah isinya zikir. Ya. Antum terkejut, antum berzikir, antum kepleset baca bismillah zikir sehingga lisan itu terbiasa apa? Zikir. Sementara orang yang tidak terbiasa zikir terkejut astaga. Astaga katanya. Iya. Ketika dia marah, kebun binatang keluar semua. Allah mustahil. Seorang muslim tidak demikian. Lidahnya terbiasa berzikir kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Maka dari itu akhi, ya, ini bisa menguburkan dosa-dosa kita. Bahkan Pak, pertahanan kita dari setan yang paling kuat itu zikir. Pak yang disebutkan dalam imam disebutkan oleh al imam asyuyuti dalam kitab jamis jamis sohi dan disebutkan oleh Syekhul Bani Allah bahwasanya Allah memerintahkan Nabi Yahya untuk ya kepada lima perkara dan agar menyampaikan kepada Bani Israel <clears throat> namun sayang Nabi Yahya terlambat menyampaikan maka Nabi Isa pun menegur Nabi Yahya Nabi Isa berkata Yahya bukankah Allah sudah memerintahkan kepada kamu lima perkara dan menyuruh untuk menyampaikan kepada Bani Israel kalau kamu tidak sampaikan, aku yang akan sampaikan kata Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Nabi Yahya? Tidak, biar aku yang menyampaikan. Apa yang disampaikan dan lima perkara yang terakhir adalah Alaikum bidzikrillah Hendaklah kalian berzikir kepada Allah Karena perumpamaannya seperti orang yang dikejar musuh Lalu ia berlindung dalam sebuah ya benteng yang sangat kokoh Itulah zikir kepada Allah Ingat Pak Setan tak pernah tidur memperhatikan kelalaian hati kita. Ketika hati kita lalai, setan masuk dan memberikan was-was. Tapi ketika hati kita berzikir, setan tidak akan bisa membuat menggoda kita. Ibnu Abbas berkata, "Asyaitan jathimun ala qalbi ya muslim." Setan itu selalu memperhatikan hati seorang mukmin. Diperhatikan terus oleh setan. Kapan lalainya ini? Fa'in zakarallah khanas. Kalau ternyata si mukmin berzikir terus kepada Allah, setan ngumpet ke. takut dia. Wa'in wa'in was waswas. Tapi kalau setan itu apa? Kalau seorang mukmin itu lalai, disitulah setan akan memberikan apa? Was-was. Coba kalau antum nggak berzikir, antum mikir apa? Imam mikir dunia, imam mikir wanita, iman memikirkan apa namanya harta, iya kan? Lalu setan pun memberikan angan-angan. Wah, andai, andai, andai, andai. Wah, sudah lupa untuk berzikir kepada Allah. Iya. Apalagi kalau antum di WhatsApp ngomongin poligami, ah paling ramai. Ya. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah. Iya. Seorang mukmin berusaha Pak. Hatta dalam ngobrol di majlis saja diwarnai dengan zikir kepada Allah. Kata Rasulullah, "Man jalasa majlisan, siapa yang duduk di sebuah majlis. la yuzkaru fi Allah, tidak disebut nama Allah di situ. Walam yusalla 'ala nabi, tidak pula bersalawat terhadap Rasulullah. Illa kana alaihi kecuali nanti akan menjadi kekurangan buat dia pada hari kiamat. Insya Allah, wa insya Allah. Jika Allah kehendaki Allah akan adab dia dan jika Allah kehendaki Allah akan maafkan dia. dan satu riwayat yang lain tidak lagi bangkit dari majlis itu kecuali seperti bangkai keledai. Kita ngobrol selingilah dengan bacaan subhanallah, alhamdulillah. Ngobrol apapun juga. Supaya apa Pak? Supaya obrolan kita ini tidak menjadi penyesalan kelak pada hari adalah Rasulullah kalau duduk di majlis manapun juga Rasulullah SAW selalu menutup dengan apa? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehingga menggugurkan dosa-dosa kita selama kita pembicaraan tadi dalam walaupun di WhatsApp sekalipun antum lagi ngobrol gitu lagi rame kalau bisa setelahnya ditutup dengan subhanallahumma wa bihamdika karena bisa jadi kita mengucapkan kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam. Di antara yang menggugurkan dosa. Pergi ke masjid. Demikian pula menunggu sholat, menuju sholat berikutnya di masjid dan menyempurnakan wudhu di saat-saat sulit. Hadisnya sebagian sudah saya sebutkan tadi tentang mimpi Rasulullah melihat Allah. Di mana Rasulullah SAW bersabda, itu Rabbi, aku bermimpi melihat Allah." Lalu Allah berfirman kepadaku, "Hai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit?" Kata Rasulullah, "Iya." tentang amalan yang bisa menggugurkan dosa dan amalan yang bisa mengangkat derajat. Kemudian Rasulullah menjelaskan, amal kafarat." Adapun amalan yang bisa menggugurkan dosa, famasyul aqdami ila jama'at. Maka yaitu melangkahkan kaki menuju salat berjamaah. Wantibaru salawati ba'da salawat. Menunggu satu salat sampai salat berikutnya. Wa isbabul wudhu'i indal makruhat dan menyempurnakan wudhu di saat sulit. Apa kata Allah? Allah berfirman kepada Nabi Muhammad dengarkan ini luar biasa. Kata Rasulullah, kata Allah, "Shadaqta ya Muhammad." Kamu benar hai Muhammad. Faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan ini, asya bi khair, ia akan hidup dalam keadaan baik. Wa mata bi khair dan ia akan meninggal dalam Wa kana min khafiyatihi kayomi waladatu ummu dan dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan seperti dilahirkan oleh ibunya. Bersih dari dosa. Hanya tiga amal. Yang pertama apa? Pergi ke masjid, sholat berjamaah, rutin. Yang kedua apa? Menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya. Antum misalnya setelah sholat maghrib baca Quran di masjid duduk terus apalagi sambil mendengarkan apa taklim sampai sholat isya menunggu masya Allah alhamdulillah yang ketiga apa menyempurnakan dulu di saat sulit ketika saat dingin atau ketika sedang sakit antum sempurnakan dulu antum tiga kali tiga kali masya Allah ternyata itu pak Allah memberikan jaminan kepada orang yang melakukan tiga tadi apa ia akan hidup dalam keadaan baik dia pun akan meninggal dalam keadaan baik. Siapa di antara kita yang tidak ingin meninggal dalam keadaan baik? Lakukan ini. Segera pergi, jaga pergi ke masjid. Ya. Seorang mukmin itu ketika mendengar adzan dari masjid, rindu hatinya. Ingin segera pergi bermunajat kepada Allah. Ya. Nah ini akal Islam Azzaikumullah Bahkan Perginya kita ke sholat ke sholat apa Jumat itu lebih besar lagi pahalanya. Satu langkahnya kata Rasulullah sama dengan sholat malam setahun penuh. Luar biasa. Ikhwatul Islam azakumullah. Di antara yang bisa menggugurkan dosa kita yaitu ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan katakan jika kalian mencintai Allah kata ikuti aku itu Rasul Rasul niscaya Allah akan cintai kamu dan Allah akan ampuni dosa kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pak, seorang mukmin yang ittiba, yang jiwanya jiwa ittiba, Setiap dia mau beramal dia bertanya dulu, Pak. Ini amalnya ada dalilnya apa enggak? Diperiksa sama dia. Ada dalilnya? Perbuat. Enggak ada dalilnya? Takut saya. Dahulu Abdullah bin Mubarak pernah kesasar di padang pasir. Lalu kemudian ada yang menyampaikan kepada beliau tentang hadis Apabila kalian kesasar di padang pasir Maka hendaklah kamu berteriak Hai hamba-hamba Allah Bantu aku Kata Abdullah bin Mubarak Aku tidak mau mengamalkan sampai aku periksa dulu hadisnya Makanya beliau pun turun Dibuka buku-bukunya Ya Untuk memeriksa sangat hadisnya saya apa enggak Itulah jiwa itiba Ya Jiwa ittiba itu adalah seseorang yang apabila hendak beramal, dia bertanya dulu. Benar nggak nih? Ada nggak dalilnya? Dan itu kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ibadatul 8 tanda lurus kebeningan hati. Kata beliau wamin alamati sihatil qulub di antara tanda hati yang sehat dia lebih memperhatikan lurusnya amal daripada beramal itu sendiri. Artinya dia tidak tidak ingin apabila amalnya ternyata tidak sesuai dengan itiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwatul Islam orang yang senantiasa itiba akan dicintai oleh Allah diampuni dosanya. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal ketika itu disampaikan kepada beliau, ya ya Aba Abdullah inna fulanan mata ala sunnah. Hai fulan, hai Aba Abdullah, hai Imam Ahmad, si fulan meninggal di atas sunnah. Apa kata Imam Ahmad? Innal mauta ala sunnah. Faman mata ala sunnah, fakat mata ala khairi kulli. Siapa yang meninggal di atas sunnah, ia telah meninggal di atas seluruh kebaikan. Di atas seluruh kebaikan. Nah inilah Bapak sekalian Kita sebagai seorang mukmin harus berjiwa ittiba Ittiba Rasulullah SAW Wasallam untuk mendapatkan ampunan dari Allah digugurkan dosa-dosa. Ikhwat Islam, anzakumullah. Dan banyak lagi yang lain dan kita cukupkan sampai di sini. Kita bukan tanya jawab, ya, karena saya sekali lagi saya sudah sebutkan hanya saya hanya bisa sampai jam 11 saja, tidak sampai bisa sampai dulu karena ada keperluan yang lain. Pertanyaan saya akan dahulukan yang sesuai dengan tema. Yang nggak sesuai dengan tema di, diundurkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apabila kita bermaksiat atau berbuat dosa Kemudian mohon ampun kepada Allah dan bertaubat dan menyesal, berjanji tidak akan mengulanginya. Tapi ternyata di masa depan kita mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut yang sama. Kita sudah berjanji tidak akan mengulanginya. Apakah kalau tidak kita bertaubat, apakah kalau kita bertaubat lagi Allah masih akan menerimanya? Selama antum bertaubat, selama itu Allah masih menerima taubat antum disebutkan dalam sebuah riwayat yang hasan Rasulullah mengabarkan tentang hamba yang berbuat dosa lalu ia bertaubat lalu ia berbuat dosa lagi bertaubat tapi ia bertaubat berbuat dosa lagi bertaubat lagi dan dia yakin bahwa Robnya maha pengampun lagi maha penyayang maka Allah berfirman kepada si hamba itu Alima abdi anna lahu rabban yaghfirul si hamba ini yakin bahwa oh, ia memiliki Rob yang mengampuni dosa. Ya. Cuma apa? Orang seperti ini khawatir. Dikhawatirkan kalau matinya di atas do, Mending kalau matinya di atas taubat. Pas dia bertaubat, meninggal. Yang dikhawatirkan orang seperti ini pas dia kembali ke dosanya, meninggal. Ah, musibah. Ya. Maka dari itulah ikut Islam Allah, ya apalagi memang subhanallah lingkungan kita yang tidak islami ini sering kali kita sering kali menjadikan kita berulang lagi melakukan dosa itu. Tapi segera kita minta kepada Allah kekuatan untuk bisa ya meninggalkan dosa itu. Saya pernah berbuat dosa ketika kecil saat baru balik Dosa ini merugikan orang lain secara materi. Bagaimana saya bertobat atas dosa yang saya lakukan sekitar 15 tahun yang lalu? Kalau memang itu merugikan orang secara materi, maka tetap ada kewajiban mengganti atas kedoliman ataupun kerugian-kerugian yang ada. Iya. Makanya kata para ulama, kalau kita memecahkan gelas orang nggak sengaja, nggak berdosa, tapi tetap wajib ganti. Ya, Allah hanya sebatas meniadakan dosa, tapi Allah tidak meletakkan kewajiban mengganti. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan hak manusia yang lain. Ya. Puasa Senin Kemis juga puasa 13, 14, 19 Apakah juga merupakan amalan penembus dosa? Ya Bukan kalau berfirman Innal hasanat yudhibna sayiat Sesungguhnya perbuatan baik itu selalu menggugurkan perbuatan buruk Dahulu Pak, para salafus soleh kalau mereka jatuh kepada dosa, segera mereka berbuat baik. Sodako dan yang lainnya. Ada seorang salaf terdahulu, ya, ketika ia berbuat dosa, segera ia sholat semalam suntuk. Demikian pula kita, ketika kita jatuh kepada dosa, segera kita sedekah. Ketika kita jatuh berbuat dosa, segera puasa. Ketika kita jatuh berbuat dosa, segera kita beramal saleh. Niscaya amalan soleh itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Apakah berdosa ketika seorang imam sedang mengimami sholat Lalu ada seseorang makmum yang meninggalkan atau keluar dari berjamaah Dengan alasan imamnya dari ahlu sunnah Kolamnya pun sambil marah-marah lagi Lampu listriknya pun sambil dimatiin Mungkin orang ini nggak tahu kok. Iya, orang ini perlu dinasehati. Kenapa sih bapak pemarah-marah? Itu tuh imamnya itu. Kenapa imamnya pak? Nggak pakai kunut. Tanya ke dia, Bapak, emang kunut itu wajib apa sunnah ya? Wajib, kata siapa? Bapak ikut madhab siapa? Madhab syafi'i lah. Imam Syafi'i hanya mengatakan hukumnya sun, sunnah nggak wajib. Kalau sunnah ditinggalkan berdosa nggak pak? Nggak berdosa, ya sudah. Orang ini terkadang pak, banyak orang awam nggak paham. Dikiranya kunut itu wajib sudah. Kalau nggak kunut nggak sah sholat subuhnya. Ya. Nah ini yang harus kita pahamkan dulu. Jangan sampai kita yang sudah paham malah ikut marah. Akhirnya kita sama-sama jadi orang bodoh kayak dia. Itu orang kurang ajar itu. Ya. Makanya kita tegur marah-marah juga. Sudahlah dia bodoh, marah-marah. Antum juga akhirnya membalas kebodohan dan kebodohan. Itu tidak baik. Bukankah Allah berfirman, "Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salam." Hamba-hamba Allah yang Rahman itu siapa? itu orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh ketawabuan Dan apabila orang-orang bodoh itu mengajak mereka dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, mereka jawab dengan ucapan-ucapan yang selamat. Itulah seharusnya memang ya sulit sekali terkadang ketika perasaan kita marah ataupun yang lainnya. Di situ memang ya kemampuan untuk menahan amarah itu ya diperkuat ya. Bolehkah kita berzikir dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir 100 kali sambil naik motor? Kalau memang itu zikir pagi dan petang, memang itu termasuk zikir pagi dan petang. Silahkan. Antum sambil naik motor sambil berucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Cuma Pak, kalau lah sambil naik motor sulit sekali ngitungnya, Pak. Kenapa? Antum fokus. Ketika ngebut, Udah berapa tadi? Ya? Tapi tetaplah yang bagaimana caranya banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'aruf dengan akhwat menggunakan HP itu perbuatan dosa bukan ya Ustaz? Ya kalau sambil serseran sih dosa. Ya. Antum ta'aruf Kebutuhan taruh apa? Antum apa? Antum mau menikahi dia atau bagaimana? Atau hanya sebatas bincang-bincang, tidak ada kebutuhan. Hati-hati. Ini Pak, hak SMS ataupun FB ataupun BBM sering kali jadi pintu setan. Sering kali jadi pintu setan. Iya. Tadinya ada seorang akhwat berjilbab, ber gitu. Jilbabnya ngeleber-ngeleber. <laughs> ya. sama suaminya dibeliin HP FB-an asik suaminya sering pergi tugas pekerjaan seminggu rupanya si akhwat ini mem, apa, menerima pertemanan laki-laki mungkin niatnya setan biasa ah ini buat dakwah setan itu terkadang kata para ulama membukakan pintu atas nama kebaikan supaya ia jatuh kepada keburukan. Makanya lama-lama ngobrol, ngobrol, ngobrol, ngobrol, ngobrol, kirim foto, saling melihat, jatuh hati, udah. Ya. Lama-lama, lama-lama apa? Minta cerai sama suaminya. Suaminya datang ke saya, bilang gimana ya Ustaz tiba-tiba istri saya minta cerai tiba-tiba istri saya menggugat begini dan begitu kata anak biasanya kan FB saya diperiksa benar ya. la ilaha illallah sekarang nggak tahu nasibnya gimana kebalikan lagi suaminya yang ganteng di FB juga Sampai istrinya bilang ke saya, Ustaz, suami saya kalau main FB itu sampai jam 3 malam, Ustaz. Nah, jam 3 malam, ngapain tuh? Ya. Ini nama musibah, Pak. Benar kata Ustaz Abdul Zain itu. FB, media-media, ya. Demikian pula smartphone itu bagaikan pedang bermata dua. Hati-hati antum. Gara-gara jempol antum antum masuk neraka. Betul. Sallallahu selamat Salah satu pelebur dosa adalah memperbanyak sholat. Yang saya tanyakan adalah sholat sunnah setelah sholat isya adalah sholat sunnah empat rakaat. Sholat sunnah empat rakaat ini sudah termasuk sholat ba'diyah isya apa belum? Allah malam sudah masuk. Karena dalam riwayat beberapa hadis, ya di antara dari hadis Aisyah, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, ada anjuran untuk melanggengkan empat rakaat setelah isya dan mengatakan bahwa melanggengkan empat rakaat setelah isya sama dengan sholat empat rakaat di malam Lailatul Qadar. Iya, dan hadisnya sahih riwayat-riwayatnya walaupun mauquf tapi kata para ulama dihukumi marfu karena itu bukan berasal dari ijtihad para sahabat. Apabila perjalanan kita menuju masjid itu menggunakan kendaraan atau tidak berjalan kaki, apakah kita termasuk dalam golongan orang yang langkah kakinya mengangkat derajat dan mengampuni dosa? Nggak tahu. Ada sebuah hadis dikeluarkan Imam Bazar dan yang lainnya. Disebutkan dalam hadis itu, ada seorang sahabat paling jauh rumahnya. Lalu dikatakan sahabat ini, kenapa kamu tidak beli kendaraan yang kamu bisa gunakan di waktu malam dan di waktu siang? Apa kata sahabat ini? Saya ingin setiap langkah saya ditulis oleh Allah sebagai kebaikan. Kata Rasulullah, Allah sudah menuliskan untukmu semua itu. Bayangkan orang ini jauh sekali, tapi tidak pernah absen sholat pergi, pergi ke masjid Nabawi. Ketika dianjurkan untuk beli kendaraan, tidak mau. Maunya apa? Jalan kaki. Ini menunjukkan akal Islam bahwa sunnahnya pergi ke masjid itu apa? Jalan kaki. Cuma daripada antum males jalan kaki mendingan naik motor kan gitu harus jauh. Ya, Nur antum berapa kilo? Sekilo. Sahabat ini lima kilo. Syekh Utaimin rumahnya ke masjid dua kilo. Ya. Sambil beliau jalan dari rumahnya ke masjid baca Quran, masya Allah, alhamdulillah. Ya. Kalau antum memang malas daripada antum nggak pergi, mendingan naik motor. Kan? Terus gimana dong Ustaz? Sama nggak dengan berjalan kaki? Nggak mungkin sama. Cara menulisnya apa perputaran roda? Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak, ada dalilnya masalah. Haji dan Umroh termasuk amalan penembus dosa. Wah, ini besar sekali. Bukankah Rasulullah bersabda man haji, falam yarfut walam yasuk Siapa yang haji dan ia tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, tidak mengucap mengu, tidak berbuat kefasikan, Roja'a yomi waladatku ummu. Ia akan pulang dalam keadaan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Masya Tapi syaratnya dipatuhi itu. Yang pertama tidak mengucapkan kata-kata Yang kedua tidak berbuat fasik. Antum kira mudah, baru mudah. Di saat haji itu kesabaran kita itu diuji benar lagi lempar jumlah akobah wah, wah auto diskot orang astagfirullah ya. kita lagi duduk tahu-tahu di kepala kita gini puing orang mau ngelangkah kepalanya digini-giniin pak orang Arab gede gitu pak aduh kalau kita nggak sabar maunya kurang aja. <laughs> Seringkali ada ujian-ujian seperti itu, Pak. Luar biasa. Ya. Maka Rasulullah mengatakan siapa yang haji tidak berkata kotor, tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Luar biasa. Ya. Apa tanda taubat seseorang diterima? Tandanya dia memang betul-betul tidak mau mengulanginya lagi. Dan dia betul-betul menyesal dan malu. Semakin ia berbuat baik kepada Allah. Tandanya Allah pelihara terus taubatnya. Sehingga ia tidak mau. Bahkan dia lebih baik. ya Dia tidak suka untuk apa namanya kembali kepada keburukan sebagaimana ia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Itu tandanya insya Allah taubatnya terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di majlis kita teringat dosa-dosa Ustaz. Tapi ketika kita balik ke rumah, dosa-dosa tersebut terlihat samar, terlintas begitu saja. Bahkan menganggap enteng masalah itu. Karena dosa-dosa yang sudah menutupi hati kita dan bagaimana obatnya ustadz? Jazakallah khairan. Memang Pak, yang namanya hati itu di saat diingatkan dia akan ingat. Ini dia Hamdullah seorang sahabat Rasulullah. Berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, Nafaqo Hamdullah. Hamdullah sudah jadi munafik ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Nadab, kenapa? Hai Rasulullah, aku kalau berada di majlismu, air mataku berlinang. Hatiku takut kepada Allah. Tapi ketika aku pulang ke rumah, aku tertawa dan diterupakan oleh dunia anak dan istri. Kalau begitu aku aku munafik ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, Kalaulah setiap keadaanmu seperti kamu di majlisku, Masalah safahatkan malaikat. Malaikat akan menyelami kamu di rumahmu dan di jalan-jalan. Walakin ya hamdalah saat-saat. Tapi hai hamdalah ada saat-saatnya. Ada saatnya kita takut kepada Allah, mengingat dosa, menangis kepada Allah. Ada saatnya kita harus bergaul dengan anak dan istri, menyenangkan hati mereka. Ada saatnya kita harus kerja mencari nafkah, tidak semua setiap saat kita nangis terus. Tidak. Iya Ada saat-saatnya. Itu yang di, dikatakan Rasulullah SAW kepada sahabat ini. Antum di majlis taklim, ya terasa ingat dosa, menangis, takut pada Allah. Pulang ke rumah kok pengen lupa lagi. Ya. Kalau antum di rumah lupa itu karena dilalaikan oleh dosa, ini yang musibah. Tapi kalau memang antum di rumah karena memang tujuannya lillah, ya, misalnya antum apa namanya mendidik anak antum ketawa dan yang lainnya dengan istri antum atau antum pergi kemana ya ke pasar untuk mencari nafkah dan yang lainnya selama kita berpindah dari satu kebaikan ke kepada kebaikan yang lainnya bagus sekali pak karena setiap kita ada haknya Makanya Salman Al-Farisi berkata kepada saudaranya Abu Darda, "Inna li rabbika 'alaika haqqa, Rabbmu punya hak. Wa inna li jasadika 'alaika haqqa, tubuhku punya hak. Wa li zawjika 'alaika haqqa, Istrimu punya hak. Fa'ati li haqqin haqqa, Berikan haknya masing-masing. Masing-masing punya hak. Ya. Bagaimana kita memperlakukan orang munafik? Memperlakukan orang munafik seperti apa? Karena munafik ada dua macam, Pak. Yang pertama munafik itiqadi, munafik akidah. Memperlihatkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Dia benci kepada Islam. Maka kita menghadapi orang seperti ini seperti Rasulullah menghadapi orang munafik, tetap mempergauli dia sebagai seorang mus muslim. Apalagi Pak, kita tidak bisa mereka hati seseorang. Antum bisa mengorek hatinya? Waduh, ini orang munafik beneran nih. Susah Pak. Ini amalan hati masalahnya. Ya. Kalau itu munafik yang kedua, munafik aman. Siapa itu? Yaitu yang jatuh kepada perangai-perangai kemunafikan. Apa itu perangai kemunafikan? Di antaranya kalau berbicara dusta. Kalau berjanji tidak ditepati, gitu. kewajiban antum nasihati. Nasihati dengan cara lembut, ingatkan dengan cara ya dalam keadaan dia tenang, bukan kemudian kita nasihati dengan sambil marah-marah, bukan ingatkan, akhi, ya antum berkata dusta, apa antum tidak takut kepada Allah? Antum kemarin berjanji, kenapa tidak menepati janji? Mungkin dia punya alasan. Nah, ini Pak. Tapi kalau kita tahu orangnya itu, kita tahu dia soleh. Kemudian kok dia jatuh kepada salah satu perangai kemunafikan. Yang harus kita dahulukan adalah husnudon. Yang harus kita dahulukan apa? Husnudon. Berikan kepada dia satu sampai tujuh puluh alasan. Oh, mungkin dia begini dan begitu. Oh, mungkin dia punya utang. Kalau antum tidak tahu udurnya, katakan mungkin dia punya udur yang saya tidak tahu. Selesai. Ngapain kemudian disibukkan mikirin dia aja? Mendingan mikirin dosa sendiri. Iya. Yeah. Mengenai sholat berjamaah di masjid dan tidak ketinggalan takbiratul ihram selama 40 hari dapat menghilangkan sifat munafik, pertanyaannya, bagaimana dengan wanita Apakah harus pergi ke masjid? Tentu tidak. Kalau wanita yang lebih utama di mana? Di rumah. Bahkan ya di rumah pun juga tidak sama pahalanya. Ya. Kata Rasulullah, solatul mar'ah, solatnya seorang wanita di baiti, di tempat tidurnya, di kamar tidurnya, itu lebih utama daripada di bagian yang lainnya. Makanya kata para ulama, wanita itu semakin sholat di bagian rumah yang paling tersembunyi, semakin besar pahalanya. Ya, semakin besar. Nah ini tentu wanita kalau kalau dia memang betul-betul melakukan itu karena ittiba sunnah sunnah Rasulillah, ittiba sunnah Rasulillah, insya Allah dia dapat pahala besar si Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bulan ini sholat subuh jarang tepat waktu Ustadz, jarang tadarus lagi. Apakah ini termasuk hati kami mati? Nah, ini harus dipertanyakan. Mungkin belum mati, Pak. Tapi masih ada cahaya di sana, tapi sudah mulai redup. Jangan dibiarkan terus-menerus. Kata para ulama, seorang mukmin itu seperti ikan. Ikan tanpa air, klepek-klepek seorang mukmin pun tanpa zikir hatinya pasti tidak tenang. Kalau antum lebih senang tidak zikir daripada zikir, ini tanda tanya besar. Berarti ada dosa di hati antum. Segera taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Segera biasakan lagi berzikir kepada Allah. Yang kedua apa? Terkadang amalan itu ada naik turun. Hari ini kita semangat amalan ini, setelah itu lemah. Karena Rasulullah SAW sabda, Inna likulli amalin syirrah, walikulli syirratin hatrah. Setiap amal itu ada masa-masa semangat. Dan setiap masa semangat itu ada masa-masa turun. Tapi Rasulullah memberikan apa? Solusi. Apa kata Rasulullah? Faman kanat fatratuhu. Siapa yang masa turunnya itu? Kepada sunnah lagi. Fakat sadar ia telah mendapatkan hidayah. Waman kana fatratu ila ghairi tapi siapa yang di masa turun yang bukan kepada sunnah fakat halak ia binasa. Tadinya antum rajin tadarus Al-Qur'an. Wah, rajin. Tapi kan Rasul sudah mengabarkan tadi. Setiap masa semangat ada masa turun. Kok sekarang kemarin saya setiap hari bisa satu juz sekarang nggak bisa ya saya baca Quran setengah juz saja kayaknya berat banget. Berarti sudah mulai turun ya. Berarti yang harus antum lakukan adalah cari amalan lain yang antum senang di sini. Apa itu? Pikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Atau antum manage. Wah, kalau saya baca sekaligus kayaknya berat nih. Nah, saya bagi lima aja lah. Pagi dua lembar, duha dua lembar, siang dua lembar, sore dua lembar, maghrib dua lembar, satu jus alhamdulillah. Harus harus harus dilawan pak. Tidak bisa kita biarkan terus begitu, tidak bisa. Yang khawatirnya lagi kalau dia tadinya senang baca Quran, berpindah jadi baca Quran. Musibah. Berarti dia berpindah dari sunnah kepada selain sunnah ini berarti tandanya dia binasa. Mending kalau dia tadinya senang baca Quran, berpindah dari baca menjadi baca kitab-kitab ilmu. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti dari satu amal berpindah ke amal lain. Alhamdulillah. Bagus. Yang kita khawatirkan itu. Ya. Allah musta'an. Apabila sedang semangat, saya sering menghadiri kajian-kajian, sholat berjamaah di masjid dan sholat sunnah di rumah dan ibadah-ibadah lainnya. Tapi istri saya merasa saya kurang membantu di dalam rumah tangga seperti mengasuh anak dan lainnya. Karena istri mengerjakan pekerjaan di rumah dan mengasuh anak dan lainnya sendiri. Apa saya berdosa apabila keadaannya seperti ini? Karena antum menganggap yang namanya ibadah itu cuma sholat, zakat, puasa, udah selesai. Bantu istri bukan ibadah, begitu. Membantu istri, kasihan istri mas, dia yang mengasuh anak, dia yang memasak, dia yang ini. Coba antum bantuin. Bukankah dulu Rasulullah membantu istri-istrinya? Coba kalau kita niatkan itu semuanya karena ingin itibar Rasulullah. Dahulu Rasulullah membantu istri-istrinya. Saya ingin seperti Rasulullah. Saya ingin bantu istri saya. Udah lama, kamu kan udah capek. Biar saya nyuci piring sini. Emang itu bukan ibadah? Ibadah. Masalahnya antum mikir ibadah itu cuma baca Quran, di masjid sholat, udahlah yang capek biarin istri saya. Sempit sekali kalau begitu itu namanya ibadah. Bukankah ibadah itu kata Syekhul Islam ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardah. Ibadah adalah setiap nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhoi. Antum membantu istri antum dicintai oleh Allah tidak? Dicintai oleh Allah. Kenapa? karena suri tauladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW menjahit bajunya sendiri. Rasulullah mensol sendalnya sendiri. Kalau kita mengikuti Rasulullah, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masalah pelebur dosa tadi sudah dibahas. Nah kalau untuk yang meningkatkan derajat gimana Ustaz? Saya katakan Pak, amalan soleh pun mengangkat derajat. Dikir mengangkat derajat, sholat mengangkat derajat, sudah otomatis setiap pelebur dosa itu mengangkat derajat. Setiap amalan pelebur dosa itu sudah pas otomatis apa? Mengangkat derajat zikir kata Rasulullah siapa yang membaca subhanallah maka Allah tuliskan untuknya 20 maka derajat dan Allah gugurkan darinya berapa 20 lagi dalam satu amal itu sudah multifungsi fungsinya untuk menggugurkan dosa sekaligus mengangkat derajat masya Allah ya luar biasa bahkan yang ada amalan yang paling ringan yang paling banyak kita tinggalkan doa masuk pasar itu pahalanya luar biasa kata siapa yang siapa yang madakhala suq siapa yang masuk pasar lalu dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir dituliskan untuknya seribu kali seribu kebaikan digugurkan darinya seribu kali seribu keburukan diangkat untuknya seribu kali seribu derajat dan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga tapi kan kita seringnya lupa Pak udah masuk pasar udah ngelihat barang <laughs> udah wah beli ini beli itu lupa terus makanya kata para ulama kenapa doa masuk pasar tuh besar sekali karena memang yang melakukannya jarang. Semakin berat suatu amal, semakin banyak orang melupakan, semakin besar di sisi Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ustadz adik saya istrinya dua Wah mantap dong Istri pertanyaan pertamanya nggak bener istri keduanya juga nggak bener antum ini kok rajin sekali memperhatikan istri orang apabila adik saya keluar kota istri kedua berzina dengan orang lain Masya Allah Hari, tapi baru sekedar informasi tuh kan? apa yang harus saya lakukan sebagai kakak Ustadz baru informasi udahlah nggak usah di nggak usah cari-cari memata-matai nggak usah Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann Hai orang-orang yang beriman jauhilah berburuk sangka Lalu Allah menyebutkan selain apa? Wala tajassasu jangan memata matai mencari-cari kesalahan Wala tebak ba'dukum ba'da dan sebab janganlah sebagian kalian menggibah yang lain. Adalah kalau itu hanya sebatas informasi maka yang memberikan informasi antum tuduh dia. Antum jangan jadi kambing hitam. Jangan menyebab, yang antum jangan menganggap saya kambing hitam, saya manusia. Ya. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kita ini Pak terkadang senang jadi jadi tong sampah. Pak. Tahu nggak tong sampah? Tong sampah itu semua masuk Pak. Demikian pula telinga kita ini semua berita masuk, semua berita diterima. Nggak boleh. Ya. Maka dari itu kalau ada informasi yang tidak baik tentang siapapun juga segera kita apa? ketakwa kepada kepada Allah. Ya, kalau memang itu butuh untuk dimata-matai karena memang misalnya merugikan orang banyak, nggak masalah. Tapi kalau memang itu antara dia dengan Allah saja, sudahlah. Itu urusan dia antara dia dengan Allah. Allah kalau memang ternyata benar ya, dia akan diazab oleh Allah. Adapun saya, saya berusaha untuk menutupi aib seorang muslim itu saja. Sebagaimana sabda Rasulullah man satara musliman, siapa yang menutupi aib seorang muslim, satara Allah fid dunya wal akhirah. Allah akan tutupi aibnya di dunia dan dan di akhirat. Saya mau bertanya tentang masalah doa di mana dilarang berdoa untuk kepentingan dunia. Emang ada gitu? Ada larangan berdoa untuk kepentingan dunia? Enggak ada, Pak. Minta dunia boleh tidak? Boleh. Makanya ini pertanyaan aneh. Iya. Dia bilang katanya dilarang berdoa untuk kepentingan dunia. Dari mana asalnya? Dalilnya mana? Bukankah dahulu Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, berikan kepada Anas anak yang banyak dan harta yang melimpah. Doa dunia bukan? Doa dunia. Maka Anas bin Malik anaknya 99. Eh 100 maaf. Anaknya Anas itu 100. Hartanya melimpah ruah. Sampai-sampai kata Anas, tidak ada satupun emas baik yang kuning maupun yang putih kecuali pun punya semua. Boleh minta dunia? Boleh. Asal tujuannya untuk kebaikan. Asal tujuan untuk kebaikan. Ya Allah, berikan saya kendaraan biar saya bisa ngaji. Alhamdulillah. Tapi kalau antum tujuannya niat, ya Allah berikan saya harta biar saya bisa jalan-jalan ke Hongkong, ke Singapura. Wah ini niatnya udah nggak bener. Permintaan seperti itu nggak bagus. sedekah yang paling utama? Apakah sedekah ke kotak amal masjid atau ke pengemis di jalan? Dan malaikat yang turun pagi itu jam berapa Ustaz turunnya? Sampai jam berapa katanya turunnya? Kok nanyain saya? Rasulullah nggak ngabarin Pak. Kita juga nggak pernah ketemu malaikatnya. Iya. Perkotak amal masjid atau langsung ke pengemis di jalan. Kita lihat mana yang paling besar manfaatnya. Kita lihat kalau misalnya di masjid tersebut memang masjid yang selalu menegakkan sunnah, membela sunnah, selalu untuk kepentingan sunnah dan orang-orang yang terpercaya. Mungkin itu lebih manfaat daripada sebatas pengemis di, di pinggir jalan. Jadi kalau antum melihat si pengemis ini sangat butuh dan antum tahu orangnya sangat fakir, beri, bantu dia. Ya, bisa jadi lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di tempat bekerja saya ada fasilitas internet, boleh nggak memanfaatkan fasilitas tersebut pada saat jam kerja tanpa mengganggu pekerjaan? Memanfaat buat apa? Kalau untuk memanfaatkan internet bukan untuk urusan pekerjaan, tapi untuk urusan pribadi, antum sudah korupsi. Itu namanya korupsi internet nggak benar nggak boleh pak tapi kan saya tidak menyia pekerjaan pekerjaan sudah selesai pak iya tetap tapi itu internet punya siapa kecuali kalau antum diberikan izin oleh pemilik pemilik apa pemilik perusahaan atau pemilik perusahaan silahkan pakai untuk urusan pribadi nggak apa-apa berarti sudah dapat izin sementara antum belum dapat izin sama saja menggunakan apa milik orang lain. Ah. boleh ya kalau Islam azakumullah. Sama seperti antum dapat mobil dinas. Tapi antum gunakan mobil dinas ini untuk urusan pribadi. nggak boleh kata para ulama haram hukumnya. Ya, kecuali kalau memang dari dinas itu sudah mengizinkan, nggak masalah. Saya sudah duda dua tahun Ustadz Bagaimana doa agar beristri lagi? Nyari dong Pak. Cuma doa ya Allah berikan istri, ya Allah berikan istri. Tapi nggak mau nyari. Gimana? Di Jakarta ini janda sabrek-abrek loh Pak. Benar. Kemarin aja waktu bulan puasa. Ya. Di Barca itu 50 janda itikaf di Barca sampai sampai disebut wah ini mau bikin ikatan janda salam Indonesia IJSI <laughs> banyak pak ya, yang butuh uluran tangan antum ya bahkan di antara mereka ada yang siap jadi istri kedua ya cuman kan kitanya yang nggak siap termasuk anak pak <laughs> Saya diamanatin bawa voucher untuk perbaikan masjid satu lembar 25 ribu. Tapi saya nggak menjalani karena masjid itu masjid. Karena masjid itu masjid punya bapak saya dan juga abah anak kan. Benar nggak tulisannya? Ya. Dan juga kalau berat dengan harga segitu, berdosa nggak ya Ustaz? Ini masjidnya untuk kepentingan bapak apa gimana? Wakaf apa bukan? Karena kata para ulama syarat masjid itu harus dibangun di atas tanah wakaf, bukan milik pribadi nggak boleh. Sebab kalau milik pribadi berarti bakalan diwariskan, nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Maka kata para ulama syarat masjid itu harus tanah wakaf kalau memang abah antum sudah mewakafkan tanahnya dan itu bukan menjadi milik bapak, tapi sudah wakaf dan suratnya pun sudah diurus, memang ini wakaf, kenapa antum tidak membantu? Untuk kebaikan, bukan kalau berfirman wa ta'awanu 'alal birri taqwa, saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu yang tentunya kita berusaha untuk ya melakukannya. Bagaimana cara menghidupkan hati yang sudah mati? Tentunya dengan banyak berzikir kepada Allah. Dengan banyak amalan soleh. Dan yang terutama adalah berjihad melawan hawa nafsu. Ingat Pak, jihad melawan hawa nafsu tidak akan selesai sampai meninggal dunia. Selama hayat masih di kantung badan, hawa nafsu akan terus dan setan akan terus menggoda. Makanya jihad melawan hawa nafsu tidak akan pernah selesai sampai meletakkan kaki kita di surga.